Abbas Qala beliau berkata Ibnu Abbas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ashabil kaili wal wazn kepada para tukang naker dan tukang nimbang pedagang pedagang yang menggunakan takaran dan yang menggunakan timbangan. Apa kata Rasulullah? Innakum qad walaitum amraini halaka bihimal umamus salifah. Sesungguhnya kalian telah melakukan dua perkara yang mana dengan dua perkara itu umat-umat yang lalu pada binasa. Lantaran dua cara timbangan, gara-gara timbangan sama takaran. pada binasa. Binasanya bukan mati, maksudnya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat. Ini maknanya apa? Bukan Nabi larang orang dagang menggunakan timbangan dan takaran, tetapi hati-hati maksudnya. Jangan nimbang nakar itu curang. Giliran beli maunya kurang, eh lebih ya jual dua namanya kurang. Ini dua timbangan. Timbangan satu buat beli, timbangan satu buat jual. Yang buat beli apa itu? Hah? ya diringanin. Jadi barang orang berat belum segera, belum segera itu Ya. Giliran jual diberatin. Ya. Belum segera, dibilang segram. Ukur kita gitu juga. Jualan jual narik itu kencang. <laughs> jual kain, narik kencang. Mau nggak? Jualan beli, narik nariknya. Dua meter nih. Padahal udah dua meter lebih. nariknya gitu. Tapi mau jual. ya dimantelin lama biar pas. Kalau kalau kain dia melaring ini lebih berapa mili bisa? Ya. 3 mili, 5 mili kalau kali sejuta. Hmm? Jadi berapa meter Jadi banyak trik-trik pedagang. Makanya nggak ada lain kata Nabi pedagang yang jujur di dalam surga, yang jujur. Ya. Wa Ibnu Majah wal Hakim dan Ibnu Majah serta Imam Hakim. Ya. Ani bin Umar Gala agabala Rasulullah SAW Nabi menghadap. Lalu Nabi berkata, Ya ma'asyiral muhajiri. Ya. Eh, orang-orang muhajir. Khomsu khisal. Iza betuli tumbihinna. Wa'udzubillah an tudrikuhunna. Lima perkara yang apabila kalian diuji dengan lima perkara itu, tapi aku berlindung kepada Allah kata Rasul. Berlindung bahwa kalian memperoleh itu. Jadi Nabi mohon perlindungan Allah supaya sahabat-sahabat kaum muhajirin tidak mendapatkan ini nih bencana yang lima perkara ujian. Lam tazharil fahishatu fi gaumin gad wa yu'linu kebalik tuh ya. ya mestinya ain dulu baru lam ya ada yang di situ gimana bacanya Hah? Nah, kalau di sini Pak Pak Yul'inu فيعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا Yang pertama kata Nabi tidak akan nampak itu perbuatan fahisyah perbuatan keji ya apa zina apa lagi yang termasuk perbuatan keji kalau zalim kan menganiaya orang membunuh atau zalim pada diri dia apa namanya meninggalkan uh, perintah Allah melakukan maksiat ya boleh. Kayak ayatnya alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ia adalah nampak perbuatan keji pada satu kaum, gad, ya, sedikit pun. Fayu'linu biha lalu disebarin, di apa? diumumkan, dizahirin. Walaupun jelek, walaupun jelek, perbuatan maksiat ngumpet gitu ya masih lebih jelek eh masih lebih bagus mana walaupun jelek daripada oh bangga ya nggak boleh nah, bagi kita yang melihat perbuatan itu wajib siapa yang melihat dia yang dekat dia yang dengar dia yang wajib Yeah. yang lebih wajib tuh secara fardu kifayah Secara fardu kifayah itu adalah orang-orang yang melihat dan langsung dekat. Ya, kalau yang jauh, kefarduannya kalah sama yang dekat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh, nggak tidak, tidak apa namanya tidak ada gerakan hati kita kesel. Ini maksiat misalnya terjadi di pulau apa pulau apa itu namanya pulau seribu kita dengar musim marah juga paling nggak hati itu malah Cuman yang wajib bergerak tuh ya orang-orang yang punya kekuasaan pada wilayah itu. Hmm. Jakarta kita ini. Saya bukan belain Habib Rizik, itu kebanyakan ditolong dia. Ada masalah mungkar. Kalau dia nggak bergerak, kita dosa semua. Ya. Waziba qaryatun wa fiha samaniyatu samaniyata asyara abidin amilin Iya. Pernah satu kampung diadat oleh Allah. Padahal di dalamnya ada delapan belas ribu sama niyata asyur Alfit, ada delapan belas ribu abidin alim orang yang abid ngamal ilmunya jadi ibadah cuma ilmunya dia bukan sembarangan oh, kalau orang bodoh ibadah mengada ada artinya ini berilmu Ibadah dengan ilmunya. Tapi tidak ada gerakan marah di hatinya ketika melihat kemungkaran. Biasa. Ya. Padahal ada orang saleh sebanyak 18 ribu. A'maluhum, a'malul anbiya. Amal mereka seperti amalan para nabi. Gimana kurang hebat. Tapi kupingnya buta, matanya buta. Ya, secara apa itu majas Wudhu am, Ya. Yang penting gue diri gue beresin. Orang lain mah subuh duduk tiang atau orang bilang. Hah? Oh. Oh, am. aman gue gue gue nggak ganggu, lo nggak ganggu gue, lo masih masih aja mau sama Di azab ke kampung lantaran diem mereka daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Jadi bahaya sebetulnya masalah amar ma'ruf nahi. Paling tidak kita di rumah tangga kita terus keluar lagi di RT yang di mana kita ada di situ nggak boleh dia 18 ribu bukan jumlah sedikit ya 18 ribu pada lagi ya Rasulullah lalu Nabi menjawab lam yakunu yaghdabuna lillah karena mereka nggak marah nggak marah ya. kita kan belum lihat maksudnya marah tangan nggak sanggup mulut mulut tangkut jontor hati ada akhir iman Selama-lama iman. Artinya kalau mau tangan nggak berani, mulut nggak berani, hati juga kagak, nih orang nggak beriman. Berarti nih orang nggak beriman. Ya. Anaknya sembahyang, diem. Anaknya mabok, diem. Iya. Ya. Jangankan kan anak, orang lain aja kalau di depan mati kita maksiat, kita harus teguh. Yang sampai terjadi itu azab. Ah tugas ulama tugas tidak tugas kita semuanya hmm, mau kiai mau ustaz mau habib mau pedagang siapa sih yang lihat dia wajib ya بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى مطاعا panjang lebar hadis وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخسة نفسك ودع عنك العوام فإن من ولائكم أيام الصبر As-sabru fihinna mislu baddin 'ala al-jarrah. Lil 'amili fihinna mislu lil 'amali fihinna mislu ajri khomsina rojulan, ya'maluna misla amali. Kata Nabi, wajib amar ma'ruf nahi munkar sehingga datang satu zaman di mana kebakilan dipeturutkan orang. orang membahas toat mah. Ya. Hawa nafsu diputus. Sekarang nih, hawa nafsu ikut diikuti ame manusia merasa ujuk mediri diri sendiri ame apa e, ya, ujuk ame rokyunya sendiri pendapatnya orang lain salah dia yang hebat Wajah wa ijamu kulli zira'in fa'alaika bi khassati nafsi kata nabi di situ kamu harus jaga keistimewaan diri kamu. Wada'an kal awam, tinggalin tuh yang namanya orang-orang awam pendapat ya ini gini gini ya kita tetap mesti jalankan. Ya. Nanti satu di masa itu kata Nabi, orang yang sabar megang agama bagaikan megang barak di tangan. Dipegang terus tangannya kebakar, dilepas, padam. Ya. Dilepasnya agama padam. Dipegang terus tangannya. Tapi lihat kata Nabi, siapa yang beramal di zaman itu, dia tetap berpegang teguh pada agama dia mendapat pahala 50 laki-laki yang beramal seperti dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, khumsina minhu. Pahalanya 50 laki-laki di zaman mereka. Lah, khumsina minkum. 50 seperti kalian. Jadi 50 sahabat beramal, ya. Sama nih orang sekarang beramal pegang agama. Yang disebut ghuraba. Orang-orang yang lain. Ini iya, jangan malu gitu grebet-grebet kae, tetap tahle, tetap jalan. Uh, ada yang maksiat gitu. Ya. Paling enggak teriak gitu ya, paling enggak. Heh. Heh. Jangan gitu. Heh. Paling enggak. Jangan malah duduk nemenin jeplak, jeplek. Beli rokok lagi. Nah ini di rumahnya biar rumahnya aman, biarin biar rumah gua aman. Kan kalau di main dapur rumah gua aman, ada yang eh. Ya dong. Tidaklah nampak fahisha kata Nabi. Lalu dilahirkan itu fahisha melainkan fasyafihi mutta'un. Tersebar penyakit ta'un. Apa penyakit ta'un sih? Ya, orang iya penyakit yang wabahnya itu cepat banget. Bentaran orang kena tak mati. Kalau orang sekarang pakai ayam flu burung, ta'un. Penyakitnya ditakuti wal auja laparan allati lam takun madat fi aslatihim yang belum pernah terjadi di zaman apa yang orang-orang terdahulu allazi madat allazina madau jadi orang dulu belum pernah ngalamin ini tok, ini wabah. Ya. Kalau kamu biarkan itu kemaksiatan merajalela, lalu kamu sebar bantuin i'lam, ya, dizahirkan tuh maka nanti akan datang penyakit taun dan kelaparan. Walam yang gusul kaila wal mizana illa ukhidhu bis sinin. Wahiyal amul mubhid alladhi la tanbutul ardu fihi syai'an wa huwa matur aula. Ya. Wa syiddatul muqnah. Wujur sultan. Yang kedua kata Nabi tiadalah mereka mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan diazab. Ya, akan diberikan satu bencana berupa kayak sini kelaparan eh, musim apa Patuklik yang panjang lama wahiyal amul muqid yang disebut tahun-tahun paceklik ya kalau dulu pelajaran kita tuh yang masalah gibah ya mah. Mereka di zaman Nabi Allah yang Musa bertahun-tahun Nabi Musa istisqa ya. tiga hari ya tiga kali muncul tapi nggak hujan. Jika iya, Nabi Musa ya Allah kenapa enggak engkau tidak kabulkan doa kami? Padahal Nabi Musa yang mimpin. Ya Musa gimana aku kabulkan minta permintaan kamu padahal tengah-tengah kamu ada satu orang yang nabi yang riba. Ya Kata Nabi Musa, siapa ya Rob? Aku akan usir itu orang. Ya Musa kalau saya kasih tahu saya riba juga Kata Allah maknanya apa itu? Ya. Suruh tobat. Akhirnya Nabi Musa suruh tobat. Eh, kita udah istisqa tiga kali betul-betul Allah enggak kabulkan permintaan kita. Ayo tobat. Ya, yang merasa dirinya masih riba, masih namimah, tobat kepada Allah supaya ini turun hujan. Sobat, benar-benar. Yang namimah tobat dari lantaran takutnya itu akan ini nambah terus itu kelaparan Saya emosi mati kemarau panjang dia tobat ikhlaskan Allah langsung ya. jadi satu negeri ulama begitu andai kata terjadi bencana silih berganti jangan cari kambing hitam ini nyalain ulama, eh nyalain pemerintah, nyalain bulan, nyalain ini. Itu mah politik deh udah. Siapa yang jadi presiden salahin terus karena gara-gara dia presiden sih balak turun terus, gampang ngomong tuh. Ya. Yeah. Ntar SBY turun lagi presiden lagi, turun lagi balak. Oh gara-gara dia jadi pemimpin sih balak. Ya begitu sebetulnya, tobat bareng-bareng. Ya. Yeah. Wibah, namimah, yang zina segala macam, tobat. Ya. Abu Balak. Allati la tanbutul ardu fi syai'an itu paceklik panjang tahun-tahun kemarau yang tidak akan tumbuh bumi dengan sesuatu. Padanya sesuatu apapun nggak tumbuh. Ya. wago amakor amla. Baik hujan turun, lagi nggak hujan. Hujan turun nggak subur, gimana nggak hujan? Ya. Itu sebut tahun paceklik. Jadi air turun kan hujan, bumi nggak nerima, nggak ada artinya. Ya, nggak bergerak di bumi jadi numbuhin oh ini bunga apa buah sayuran ya. Apalagi nggak hujan. Ya. Wajjatul mu'na mahal. Saudara kalau beras kira-kira ini gagal terus, gagal tuh di. Akhirnya dikit ya, hasilnya. Kira-kira mahal ya beras. Mahal. Dia Segini bisa. Hah? Segini bisa lima puluh ribu. Beras segini, segenggam tangan lima puluh ribu. Gara-gara mukhid tadi. Ya, musim paceklik. Hujan boleh aja terus, tapi nggak mau nunggu. Ya. Sekarang kita mesti banyak bersyukur. Beras masih murah ya. Lagi beras perak. Ya. Tapi beras perak enak. Coba kita goreng nasi pakai beras perak ya enggak? Enak. Enak. Itu beras perak yang buat goreng nasi enak. Nih, iya, nanti nyanyi, ya beras perak. Si nyanyi pakai beras yang ulen, kagak enak. Cepet benyek. Iya, beras perak. Ah, orang Betawi kadang-kadang ngomongnya begitu. Ah, lagu perak, eh. Itu maksudnya apa sih lagu leprak itu? Apa sih orang? itu sih mengikuti aja. Lagu lepra banget sih lepra. Ingat lagi. Wajur sultan. itu ada. Ini udah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul ghasra minas Walau lal bahaim lam yumtiru lam toru, walam eh lam toru. Ia adalah mencegah zakat daripada harta mereka mengeluarkan zakat. Ya. Warin tapi kurang dari dua setengah proses, sama juga warin. Ingat bab kita dari zakat yang lalu. Orang warin zakat kurang dari dua setengah sama aja nggak ngeluarin sama dengan murid. Mendingan nggak murid nih, Jangan. Lebihin, mendingan lebihin. Ini nggak yang tiga hari eh, atau seorang ulama saya saya lupa namanya sedikit tapi kitab itu juga. Dia ngeluarin zakat sehari eh setahun tiga kali, tiga kali. Nih ya, zakat kuarin. besok kuarin lagi, besok sampai tiga kali. Waktu ditanya kenapa saya khawatir yang pertama saya kuarin belum cukup kurang dari 260 persen pakai ya dalam menahan zakat harta daripada harta mereka mana yang mengeluari zakat illa munihul gadra minas sana kecuali dicegah ya godru ya hujan dari langit walau lal bahaim kalau tidak lantaran binatang ternak lam yumtoru Gak bakal turun hujan. Jadi Allah turun hujan karena mandang binatang. Berarti kedudukan kita mulianya kalah binatang. Ya. Saat itu, itu manusia semua kalah. Mulianya dengan binatang. Jadi kalau nggak ada binatang, Allah nggak turun hujan. Ya. Binatang habis, udah aja, hujan habis. Yang jadi sebab Allah kesian masih turun hujan kan binatang. Kalau binatang ini pada mati semuanya, udah nggak turun hujan. Ethiopia ya bukan kita suuzon tapi itu negeri memang dulu asal jaya Islam di sana tapi ini diantaranya kezaliman kemaksiatan kemudian mereka nggak mau keluarin zakat akhirnya di, di, di, oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak turun turun hujan Walam yanggudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduan min ghairihi. Wa ukhizu ba'dun. Ya. Ba'du ma fi aidihim. Dan tiadalah mengingkari atau membatalkan mereka janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasul kecuali Allah kirim buat mereka musuh musuh dari luar dari selain mereka mana bukan golongan dia ya, Indonesia ya bukan orang Indonesia yang, yang dijajah jadi karena tidak selalu membatalkan janjinya dengan Allah dan Rasul. Fa'ukhizu ba'du ma fi aidihim. Lalu diambil sebagian apa yang ada di sisi pada. Boleh juga baca fa'akhazu. Kalau kita baca fa'akhazu, mereka musuh yang ambil ya, sebahagian ba'dha ma fi aidihim. Apa yang ada di tangan-tangan kita ini, tangan-tangan mereka yang tidak memenuhi janji kepada Allah dan Rasul itu dirampas. Ya penjajah. Ya. Walam yahkum a'immatuhum bighairi kitabillah ويتخيروا فيما أنزل الله أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم dan tiadalah pemimpin mereka menghukum ya, ya, tanpa tanpa kitab Allah berus bertahkim tapi tidak dengan kitab Allah ya. dan tidak memilih dengan apa-apa yang Allah turunkan daripada hukum. Pokoknya mereka bertahkim bukan dengan dengan kitab, dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Apa Allah ancam berdasarkan lisan Rasulullah? Allah jadikan bencana di antara mereka. Ya, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jadi jelas kalau ada bencana model ini, model ini, model itu, nggak usah kita cari yang salah siapa ya. ya. Ini peran peran orang saleh, peran ulama selalu memberikan nasihat, ingat kepada umat. Wagala Ikrimah Ashadu anna kulla kayyalin wa wazzanin binnar Fagila lahum anna ibnaka kayyalun wa wazzanun fagala ishadu annahu finna. Kata Ikrimah, aku bersaksi bahwasanya setiap tukang takar dan tukang nimbang di neraka. Lalu di, ada yang ngomong sama dia, ya Ikrimah, anakmu tukang nakar, tukang nimbang. Saksikan dia juga di neraka itu. Oh, <laughs> Nggak mandang mulu anaknya. Anak itu kan tukang timbang, tukang naker. Saksikan anak aneh juga di neraka. Ya. Serem ya. Gimana ya dagang alken naker kayak ini? Jujur aja deh. Wagala Ali وقال علي رضي الله عنه لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكيال وألسن الموازين Kata Sayyidina Ali jangan ngarepin hajat Jangan bermohon, jangan minta gitu. Hajat-hajat, keinginan. Daripada orang yang rizkinya berada di ujung takaran ya, dan di jarum timbangan. Jangan. Ya jangan kita ngemis, jangan kita ngarupin banget hajat-hajat kita kepada orang yang hartanya itu dari timbangan tuh. Ya, ya dari ujung timbangan, eh takaran dan jarum timbangan. tamis mana gitu ya. Kecuali kita tahu dia jujur atau khusnudan ya. kalau kita nggak kenal banget husnudon. Berikut. kalau yang salah yang melayani kan karyawan yeah. majikannya itu kita dampak ini juga yang penting kitanya proteksi diri kita dulu satu timbangannya kita benerin ya kan kedua kita briefing nih anak-anak buah kita lu kalau nimbang jangan lu kurangin ya gue larang lo. ngepas atau nggak lebihin insya Allah rezeki bakal datang ya nggak bakal rugi jangan kayak-kayak lo kurangin takaran udah ya nah, udah kalau kita nggak tahu tuh anak buah kita berapa dia dosa kita nggak yang penting kita udah kan yang yang terjadi berbeda ya udah takarannya media di di dibuat sedemikian rupa ya enggak paling anak buah yang nyesek kadang-kadang yang terbalik gimana ya bos senang lu kurangin gue lebihin gue nombokin gitu ya kayak ini iya, kan ya, iya, iya, gitu, ya. iya, nggak apa-apa. gitu Iya, nggak Yang penting si bosnya harus waktu awal-awalnya dipesan ke karyawan. Kan pasti ada ada satu pertemuan ya, kumpulin karyawan, kasih pengarahan. Itu kan SDM namanya itu sumber daya manusia. Kadang-kadang si bos nggak bisa ngasih itu diundang ustaz. Pak buat bikin pengajian, ceramah, tolong kasih nah. Atau wejangan buat anak buah supaya jujur kerja. Ustaz cuma bilang begini, iya anak buah mesti jujur, tapi bos mesti jujur juga gitu. Tapi jangan memberikan sesuatu yang yang apa ruang eh, kerja yang anak buah nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa selain ngikutin keharaman yang udah dibentuk paham nggak kan ada anak buah yang malah ditahu nih gimana nggak bisa apa-apa emang mereka udah begini nah, sebaiknya orang semacam itu dimundur kalau dia memang orang yang idealisme di dalam agama emang harus begitu kita tahu nih diri kita kerja pada tempat yang haram mendingan mundur mundur jangan kita terusin ah gue nggak tahu menau yang berarti bos yang penting enggak itu berserekat ya berserekat di dalam ini dong Nabi mengatakan kalau ada orang membunuh sesuatu kita cuma mengatakan uk saja dari kalimat uktul ya berarti kita syarikat di dalam itu bu bu bu baru bu belum nu bu trok orang langsung kebagian ini. Yang bacok dia, yang bunuh dia, kita bantu teriak, bu. Sekarang teriakan bunuh, bakar, cincang, ya. Wah cincang, bunuh, matiin. Wah, udah banyak. Biar dia nggak nggak membunuh, tidak ikut meroyok, tapi mulutnya aja. Bunuh, bunuh, bunuh, bagian. Ya kayak maling dibakar, maling dibunuh, di cuma teriak-teriak, bunuh, bunuh, bunuh, kebagian tuh. ini lo bunuh dia sekalian. <laughs> Enggak eh? Wa ma ahzana gaulin kauliman, Wa ma ahzana qauliman kala Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata al-wail summal wail liman yabi'u bihabbatin yanqusuha jannatan arduha as-samawati wal ard wa yashtari bihabbatin yaziduha wadiyan fi jahannam يذيب جبال الدنيا وما فيها يذيب جبال الدنيا وما فيها kalau yuzibu jibal dunya wa ma fiha bikin lazim mutaadi gitu aja alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata wail summal wail Celaka, celaka. Bagi orang yang menjual satu biji benih, dia ngurangin bijinya itu sorga. Lantaran dia ngurangin satu biji, akhirnya dia ngurangin bagian sorganya. Gara-gara belain biji, satu benih, ya, ngilangin sorga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa yashtari bihabbatin dan dia membeli dengan satu benih yang dia yang dilebihin itu satu benih. Celaka. Dia mendapatkan wadian di jahanam. Satu lembah di neraka jahanam. Gara-gara belain satu benih dikurangin Aturan sekilo ditarik sebiji, paham nggak? Jadi sekilo kurang sebiji. Ini sebiji nih ngilangin sorgenya yang luasnya seluas langit padahal satu biji jual nggak laku celaka jadi kalau mau lebihin menipu giliran menjual eh giliran membeli dia mau udah sekilo ngeraup lain minta lain ngeraup lain bang tambahin dong bang abang tambahin tuh nangani lain lagi ada gak yang begitu banyak bini kita tuh bilangin ya, lu beli bawang jangan pakai lu teriak-teriak nambahin tuh tangan lu nyalan sendiri nambahin lang yuk pek hati-hati pesen bini kita ya beli beras Hah? <laughs> Kacang rebus, oh. bukan begadang. Ini iya, ngerebus. Ngerebus kan malam. Iya beli lain nyobain lain. Nyobain pakai saon. Gile banget. Diajak ngomong tuh abang bang ya. Lai bang ini abang. Tuh abang mau tanya melotot aja. Lu belinya kapan? melotot <laughs> tuh nggak itu. Dia nyengir hatinya nggak nyengir. Pukul. Kata abang lu makan segerobak. Ini jibala dunia, wa ma biha. Itu wadian di jahannam bikin lumer. Bikin lumer gunung dunia dan apa-apa yang ada di dunia. Itu wadian di jahannam. Gleserin ke gunung. Tuh. Ya. Saking dahsyat itu min syiddati harri lantaran kerasnya dia punya panas. Ya, gunung. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan nih. Makin kita dapat ilmu, makin kita tambah warok, tambah warok. Ya. Makanya ngaji kudu. Orang bilang ngaji kudu, biar kata nguping. Apalagi pegang kitab lebih cakep lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma ana wan nabiyyuna min qabli pertama la ilaha illallah sama astagfirullah jadi menurut penelitian ahli kedokteran sendiri <laughs> sedikit bahwa kalimat itu mengeluarkan huruf yang keras ya. Jadi ada huruf jahar di dalamnya itu terutama lam, rok, sama len. Nah huruf-huruf yang keras itu ketika dikeluarin itu itu itu mengeluarkan CO2 dari otak ya apa karbon dioksida ya kita kan ngirup oksigen buang ya buang CO2 nah jadi penyebutan pelapasan kalimat la ilaha illallah astagfirullah itu menstabilkan pengeluaran CO2 yang dari otak itu jadi akhirnya dikasih satu penelitian pasien yang stroke eh, dua yang satu disuruh zikir yang satu enggak yang sembuh lebih cepat yang zikir nah, itu yang stroke makanya orang kalau dia rajin zikir la ilaha illallah itu insya Allah nggak bakal stroke yang kedua dia kan gerak-gerak lidah ya orang kalau nyebut la ilaha illallah itu lidahnya berkali-kali bergerak atas La ilaha illallah tuh. Nanti kalau orang udah stroke kan nggak bisa lidahnya goyang. Yeah. Coba orang stroke itu lah. Ah, bisa. Hmm. Miringin nggak bisa. bisa. Ah, nah, ini penelitian. Jadi pantas Nabi dalam zikir-zikir itu. Padahal banyak ada subhanallah, ada apa apanya. Tapi Nabi mengatakan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Nabi cuma begitu aja. Ya. Enggak surahin Nabi karena kalau disurahin saat itu mungkin belum nerima. Bukan Nabi nggak tahu hikmahnya. Nabi hanya sampaikan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kalimat alaikum itu kan maknanya kan ya. Jadi wajibin. Wajibkan diri kamu tuh la ilaha illallah dan istighfar. Ame nggak boleh niup air panas ya Nabi larang ya. Ada hadis. Jadi air panas. Oh, ya baru tiup. Tungguin biar adem baru minum. Kenapa? Air panas itu kan H2O ya. H2O. H2O ketemu CO2. Jadi akhirnya H2CO3. Jadi asam, asam apa? Ya? Asam karbonat. Itu yang menyebabkan penyakit jantung. Jadi orang kalau tiup itu yang panas, diadu oleh CO2, Ya, dia kan pengusir CO2. Ini air panas mengandung H2O. Jadi beradu. Jadi H2CO3. Karbon jadi ya, asam apa? Asam karbonat. Itu masuk. Jadi penyakit jantung. Ya. Jadi kalau minum kopi jangan ditiup, tak dulu. Iya. Kalau merokok Lo sih, lo sih beri gue namanya.